Pada malam Kamis ini <clears throat> yang sedianya malam Selasa ya. Kita pindah di malam Kamis ini dengan pelajaran sorof. Kita alhamdulillah sudah membahas sampai bab uh, fi'il mudore. Sudah masuk ke bab fi'il mudore alhamdulillah ya. Jadi kita tidak terasa sudah melewati bab yang pertama yaitu fi'il madi ya Eh, tasrif yang secara rincinya fi'il madi baik itu yang maklum maupun yang majhul. Ya. Karena kalau dirunut dari tasrif yang secara usul itu adalah adalah fi'il madi, fi'il mudhari, kan itu ya. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uh, maf'ulun la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Dan ketika membahas fi'il madi itu ya fi'il yang maklum dan juga yang majhul yang di akhir. Karena sama-sama fi'il madi. Kemudian yang keduanya adalah fi'il mudore. Maka fi'il mudore juga nanti akan dibahas fi'il mudore yang maklum, yang diketahui pelaku, diketahui pelakunya dan fi'il mudore yang majul yang tidak diketahui pelakunya. Uh, Alhamdulillah kita sudah mengawali pembahasan tasrif fi'il mudore yang maklum ya. Dan sudah sampai tamrin ya, kalau nggak salah sudah sampai tamrin juga. Tamrinnya itu <clears throat> yang tamrin satu sorif itu kayaknya sudah ya. Tasrif eh, yang tamrin duanya tarjim juga sudah kan? Sudah ya. Berarti kita yang mana nih? Yang tarjim yang ilal lugotil arabiyah bukan? Hah? Yang mana itu? Oh itu. Yang tasrif fi'il mudore al ma'lum ayat sudah ya? Berarti sudah ya yang yang ini apa tasrif fi'il mudhari'nya itu di apa di direndengkan ya digabung ya bersama mud, e, domir sudah ya uh, ya kalau gitu kita akan sedikit murojaah e, mentasrif fi'il mudhari tetapi ya disebutkan sebelumnya domir ya maka di sini dikatakan tasrif fi'il mudhari al maklum ya ma'a domirin munfasil ya ma'a domirin ma'adomiri rof'in munfasil. Ya gitu ya. Jadi disebutkan dengan domirnya. Kalau yang sebelumnya kan tidak ya, tidak ada domirnya. Tidak ada domir munfasil maksudnya. Nah sekarang disebutkan dengan domir munfasil. Kita baca dulu nanti e, prakteknya dalam ta, tam, dalam tamrin ya. Prakteknya langsung dalam tamrin. Kita baca dulu untuk me, e, pemanasan ya untuk mengingatkan apa yang sudah dibaca atau yang dipelajari e, pada waktu yang lalu itu ya. Kita sama-sama baca. Huwa yarji'u huma yarji'ani hum yarji'una. Ya, di sini dipilihkan fiilnya adalah yarji'u. Yarji'u ini fiil madinya roja'a ya. Huwa huwa roja'a, huwa yarji'u. Artinya e, akan kembali, akan pulang. Dia akan pulang ya. Baik, lanjutkan. Hiya tarji'u huma tarji'ani hunna yarji'na. Iya, ya. Anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una. Anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una. Ya. Anti tarji'ina, antuma tarji'ani, antunna tarji'na. Anti Hmm. Ana arji'u, nahnu narji'u. Ana arji'u, nahnu narji'u. Ya. Uh, ini semuanya sudah kita baca dari kata kerja yaitu yarji'u. Ya. Sebelum masuk lagi ya untuk menambah apa yang sudah kita pahami sekarang makna ya. Maknanya. Apa artinya huwa tarji huwa yarji'u? dia akan pulang. Iya, dia satu orang laki-laki akan kembali akan pulang ya. Itu terjemahan yang detail ya. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan pulang ya. Jadi eh, apa namanya semua sisi di, disebutkan ya gitu. Kalau yang huma apa? Hmm, artinya huma yarji'ani. Ini jumlah orangnya sudah berbeda ya jumlah orangnya sudah berbeda. Mereka. Iya, betul, mereka. Mereka uh -huh. akan pulang. Iya. Mereka di sini berapa orang? Dua. Iya, dua orang dua ya. Dua orang. Mm -hmm. Laki-laki mm -hmm. akan pulang. Nah, seperti itu. Mereka dua orang laki-laki sedang atau akan pulang. Kalau hum yarjiuna apa artinya? Hmm. hmm. Mereka. Hmm, betul. Tiga, mm -mm. Orang. tiga orang. Tiga orang laki-laki. Mm -mm. Atau lebih ya. Iya. Iya, gitu. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih ya. Mereka tiga orang atau lebih laki-laki sedang atau akan pulang. Kalau hia tarji'u, apa artinya? Iya, satu orang perempuan akan atau sedang pulang. Iya, betul. Antum ahi huma tarji'ani. Bagus. Ya. Ha. Kalau hunna yarji'na apa? Hmm. Iya, betul. Anta tarji'u. Bagus. Antuma tarji'ani. hmm. Iya. Antum tarji'una. Hmm. Antum. Kalian hmm. tiga orang laki-laki hmm. akan pulang. Betul. Anti ya mah. Uh, kalian tiga orang laki-laki atau lebih ya te, tak terbatas minimal tiga ke atas sedang atau akan kembali atau pulang rujuk anti sekarang tarji'ina anti tarji'ina apa kamu hmm. satu orang perempuan hmm. akan pergi akan akan pulang. pulang. Ya kalau pergi tadhabina itu beda ya. Fiilnya ber berbeda dengan e, tarji'ina. Kalau antuma tarji'ani. Ada yang berdua, ada yang berdua. Hmm. Hmm? Bagus. Antunna tarji'na antum? Iya. Ana arji'u. Iya. Satu orang ya. Nahnu narji'u. Hmm. Hmm. Ya, bagus. Itu sekilas dari maknanya ya. Insya Allah sudah dipahami dan baik itu film madi atau film modore itu tidak jauh dari e, makna-makna itu. Paling bedanya waktu ya waktunya saja bedanya adapun uh, ininya pelakunya jumlahnya sama maknanya ya itu hampir sama baik kita akan masuk tamrin ke satu di sini sebenarnya sama dengan yang di atas ya wayarju tapi kita rubah saja apa namanya dengan fiil yang lain ya eh, karena yarju ya sama dengan yang di atas maka kita akan mentasrif fiilnya huwa yang mirip-mirip ya yadribu nah, yadribu Yarji'u itu yaf'ilu yang sama dengan yaf'ilu adalah yadribu. Huwa yadribu. Dia eh, satu orang laki-laki eh, eh, sedang atau akan memukul. Tafadhol di tasrif huwa yadribu, satu orang sendirian. Komplit semuanya. Ha. Huwa yar huwa yadribu hmm. huma ya, yadribani hmm. hum yadribuna. Betul. Hiya yad kalau hiya bukan hiya yadribu, tadribu. Hmm. Uma tadribani kunna yadriban. Hmm. Yadribna. Yadribna. Hmm. Anta anta tadrib tad, tadribu. Hmm. Antuma tadribani. Hmm. Antum tadribuna. Betul. Anti tadribina. Hmm. Antuma tadribani. Hmm. Antuna tadribna. Hmm ana adribna adribu hmm. nahnu nadribu betul ada yang terlewat nggak tadi kayaknya nggak ada ya nggak ada ya nah itu ya e, diusahakan itu kita e, di luar kepala ya artinya <laughs> dihafal karena itu penting ya seperti beliau ya itu atau seperti yang apa namanya kalau kita membaca itu adalah seperti tadi ya huwa yadribu huma yadribani hum yadribuna Hiya tadribu, huma tadribani, hum, hunna yadribna. Anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna. Anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna. Ana adribu, nahnu nadribu. Itu eh, apa namanya kalau sering dilatih itu cepat sendiri insya Allah ya. Apalagi cuman berurut gitu. Apalagi eh, berurut dalam artian tartibnya seperti tadi ya gitu. Tartibnya seperti tadi. Baik, Uh, fi'il berikutnya adalah huwa yadkhulu. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan masuk. Coba ditasrif lagi satu antum sendiri. Dilatih ya supaya apa namanya mampu semuanya. Silakan. Huwa yadhulu. Hmm. Huwa yadkhulu, huma yad yadkhula yad. Heeh. Hulani. Heeh. Hum yad hum yad Uluna. Iya, yadkhuluna. Hmm. Hiya Hiya yadkhulu. Hmm, salah. Tad. Kalau hiya uh, sudah berbeda huruf mudharaahnya bukan ya tapi ta. Nah, jadi tadkhulu Hmm, gitu. hmm, gitu. Yang dihafalkan di depannya saja ininya, huruf mudharaahnya. Hmm. Hiya tadkhulu Betul. Huma tad hula hula ni huma tadkhulani tadkhulani hmm hum tad yad hul. kalau hum unna hunna yad yad mm -hmm. anta anta anta tad tadkhulu iya. antuma betul betul Uh, an, antuma tadkhulani an, antum tadkhiluna. Nah, kalau antum tadkhuluna. Antum tadkhuluna. Anti anti tad tad tadkhilina antuma tar tadkhilani. Antunna. Ya antum eh, antuma tadkhulani antuma antuma nanti tadkhilina antuma tadkhulani bukan tadkhulani oh tadkhulani eh, antuna ya, antuna ya antuna tad khilna tadkhulna tadkhulna tadkhulna ana ana Ana adhul u ada hulu, iya. nahnu nadhulu. Nadhulu ya. Di sini mungkin antum eh, mungkin agak sedikit harus adaptasinya itu adalah di harokat ini ain fiilnya. Nah, di sini. Nah, di sini memang berbeda-beda di sini. Ya. Yang namanya harokat ain fiil itu ada tiga. Ada yang kasro, ada yang domah, nanti ada yang fatsa Yang fatsa misalnya di apa bayad Nah, itu memang e, ada tiga, tiga macam. Ya, ada tiga macam e, ain fiil gitu ya. Wa yazhabu ini. Nah, ini kan ain fiilnya adalah fathah di sini, ain fiilnya. Ain fiil adalah adalah di mana e, apa namanya? urutan huruf yang kedua dari e, fiil ya, maka itu yang di tengah. Nah, itulah yang me, yang menyandang dari harokat Apakah fathah, apakah kasar, apakah doma. Adapun yang di awal maupun yang akhir sama. Ya, sama. Dan ketika di tasrif yang ke-14 macam itu juga sama, hanya ketika masuk pada ain sini itu yang mungkin agak agak sedikit eh, apa namanya kita suka ini eh, sulit mengucapkannya ya. Maka perlu latihan tadi itu, perlu latihan. Seperti huwa yadkhulu, huma yadkhulani, hum yadkhuluna hiya tadkhulu huma tadkhulani hunna yadkhulna anta tadkhulu antum tadkhulani antum tadkhuluna anti tadkhulina antum tadkhulani antunna tadkhulna ana adkhulu nahnu nadkhulu itu jadi uh, kudu memang hafal dulu sih memang kerangkanya itu hafal dulu uh, tinggal dipahami yang agak yang perlu dipahami adalah ain fiil karena itu beda-beda beda-beda jadi ada yang huwa yaf'alu ada huwa yaf'ilu ada yang huwa yaf'ulu. Nah situ. Ha. Adapun yang huruf mudoro'ahnya ya harus hafal. Kalau hua berarti ya, kalau huma berarti ya, kalau hum berarti ya lagi, kalau hiya berarti tak, kalau huma tak lagi yang mu'anas, ya mu'anas ya. Kalau yang hunna ya lagi. Nah situ harus apa ininya? Kalau yang anta tak, antuma tak, antum tak lagi huruf mudoro'ahnya. Anti tak juga, antuma tak lagi, antunna tak lagi, kalau anak a, nahnu na. Nah, itu namanya huruf mudhara'ah yang di awal itu. Adapun yang akhir juga sama, harus hafal. Kalau yang huwa lu, kalau yang huma lani, kalau yang hum luna, kan gitu ya. Itu juga ini udah sudah protap, sudah prosedur tetap tidak akan berubah-ubah itu. Kalau yang hia lu lagi, kalau yang humanya lani, kalau yang hunanya elna kan gitu ya. Elna atau ya lam, lam kan sukun elna. Kalau yang anta lu, kalau antuma lani, kalau yang antum luna. Kalau yang anti lina justru lina, kalau yang antumanya lani, yang antunanya elna gitu. Kalau yang ah, nahnu eh, yang anak lu, nahnu lu lagi. Nah itu antara huruf mudhara yang seperti itu dan juga akhir dari huruf arif itu yang seperti tadi harus hafal sebenarnya. Harus hafal. Kalau misalkan kita mengandalkan dari um, melihat mengkiaskan susah. Maksudnya lama itu nanti iya. Malah ribet sendiri nanti. Ya, makanya kita ya itu melatih. Jadi eh, apapun fiilnya nanti ketika eh, apa namanya berubah-ubah itu nggak masalah itu nggak masalah. Yang penting paling yang perlu diingat adalah ain fiilnya. Nah itu eh, dari dua fiil yang sudah kita lewati. Terus ya insya Allah ini sebagai motivasi eh, memang perlu ada pembiasaan. Eh, fiil yang berikutnya yang ketiga adalah huwa yazhabu. Nah, ini sama ya, huwa yadhhabu ditasrif semua. kalau misalkan giliran satu-satu itu gampang hitung soalnya. Iya, saya bagian atasan nih. Tapi kalau ya jauh ya sudah langsung. <laughs> Tapi kalau misalkan semuanya diborong, ini <laughs> diborong baru rame gitu ya. Silakan huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu. Huwa huma yadhhabu. Ya ah. huwa yadhhib yadhhabuni. Salah. Eh? wa yadhabani hum yad yadhibuna hum yadhabuna ah. hiya tarhabu huma tarhabu tar huma tarhabani ya, ah. huma tadhabani iya. hunna yadhabna anta tad tadhabu mm-hmm. antuma tad تذهبان أنتم تذهبون أنت تذهب تذهبين أنتما تذهبان أنتن تذهبن أنا أنا أنا أذهب أنا أذهب نحن نذهب نحن نذهب هو يذهب هما يذهبان هم يذهبون Ia ya tadhabu huma tadhabani hunna yadhabna. Anta tadhabu antuma tadhabani antum tadhabuna. Anti tadhabina antuma tadhabani antuna tadhabna. Ana adhabu nahnu nadhabu. Nah, hmm. itu biar terus gak apa-apa. Uh, apa namanya berlatih. Yang lainnya uh, juga uh, apa namanya berlatih maksudnya biar sama semua. Kita ambil misalkan uh, fiilnya adalah huwa misalnya katakanlah misalnya kita ambil dari kamus di belakang itu ya banyak itu contoh-contohnya hmm. di halaman 53 sampai halaman 50 sampai halaman 60 satu itu kamus ya kamus sederhana nah coba kita ambil yang wazan kembali yafilu eh, kasaro yaksiru antumahi ya berarti huwa yaksiru silahkan huwa yaksiru hmm. yaksiru nah, ya, dia eh, seorang laki-laki ya sedang atau akan huwa yaksiru huma yaksironi hum yaksiruna hiya taksiru huma taksironi hunna yaksirna anta taksiru antuma taksironi antum taksiruna anti taksirina antuma taksironi antuna taksirna ana aksiru nahnu naksiru berikutnya kembali ke wazan misalkan yang yaf'alu Antum lagi misalnya uh, adalah fataha dua fataha eh, ya, dua tahu maksudnya dua tahu dia secara laki-laki akan membuka dua tahu, silakan ditakrif dua tahu, huwa yaftahu huma yaf huma yaftahani hum yaf hum yaftahuna Betul. hiya hiya taftahu huma taftah taftahani hunna taftah taftahna yaftahna hunna yaftahna anta taftahu antuma taftahani antum taf, taftahu taftahuna anti taf anti taftahina antuma taftahani antunna taftah taftahna ana Ana Ana aftahu Nahnu naftahu Betul Antum sekarang uh, Dua Ya uh, Yaktubu uh, Yaktubu Dia setelah laki-laki akan menulis Silahkan Ditatris Dua yaktubu Dua yaktubu silakan. Mudah insyaallah huwa yaktubu huma yaktibani yaktub oh yaktub huma yaktub yaktub yak tuban iya huma huwa yaktubu huma yaktubani huwa yaktubu huma yaktubani hum yaktibuna yaktu yaktubun karena ini NPR-nya doma atau jadi ta tetap yaktub. Uh, eh, yang berubah itu adalah di huruf mudharaah sama yang di lafiin ya. Heeh. Wa yaktubu. Huma yaktubani. Huma yaktubani. Hum ya. Hum yaktubuna. Iya betul. Hum yaktubuna. Betul. Hiya. Hiya yaktubuna. Ah, kalau hiya oh. oh ah, iya tak ya nah, iya tak tubuh iya, huma tak ketiba tak tubani, nih huna tak ketibena huna ya ketubena anta anta tak ketib anta tak tubuh, antuma tak ketiba, antuma tubani, ketubuna iya eh, uh, ah, ketubuna. namanya sudah ya Ya, antum. Antum taktubuna. Ya, anti taktibina. Anti taktubina. Ya. Antuma taktubani. Hmm. Antuna taktubna. Hmm. Ana aktubu. Hmm. Nahnu naktubu. Nah, iya begitu. yaktubu. Huma yaktubani. Hum yaktubuna. Ia taktubu. Huma taktubani. antumna taktubna ana aktubu nahnu naktubu Berikutnya untuk eh, padanya eh, adalah misalnya eh, huwa yasma'u huwa yasma'u huma yasma'ani hum yasma'una hiya tasma'u huma tasma'ani hunna yasma'na anta tasma'u antuma tasma'ani antum tasma'una anti tasma'ina antuma tasma'ani antunna tasma'na asana asma'u nahnu nasma'u itu terakhir berarti adalah eh, huwa yakburu huwa yakburu huwa yakburu huma yakbura yakburoni hum yakburna <laughs> yakburuna hum yakburuna ya buru, huma tak burani, takburani takburani hunna yakburna anta takburu antuma buroni, antum tak takburuna anti takburina antuma buroni, antuna tak burna. ana akburu nahnu nakburu itu eh, apa namanya fiil-fiil yang eh, apa namanya yang kita harus berlatih terus ya kalau misalkan kita mau kreatif ya kamus yang di belakang itu diwajan di rumah sendirian di depan cermin ya <laughs> gitu jadi kalau salah ketawa sendiri nanti ya gitu <laughs> jadi apa namanya itu untuk ini supaya kita uh, apa terbiasa gitu jadi 14 domir itu harus di lidah itu sudah apa namanya uh, sudah otomatis uh, gitu ya sudah sudah refleks kalau gitu jadi kasaro ini wazan fa'ala yafilu kasaro yaksiru oh, yaksiru huwa yaksiru huwa yaksiru huma yaksironi hum nah terus seperti itu kalau enggak latihan sama anaknya <laughs> gitu jangan banyak-banyak ya satu hari satu saja ya satu fiil gitu nanti siang satu fiil sore satu fiil <laughs> itu uh, apa dalam rangka supaya uh, melatih Baik, itu hanya sebagai contoh saja ya. Tamrin 2 masuk ke tamrin 2 imla al faragha imla il faragha bi munasibin. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata kerja yang cocok ya, dengan kata kerja yang cocok maksudnya e, di sini disebutkan fi'il disebutkan eh, soalnya yaitu huwa yaqra'u kemudian disebutkan domir-domirnya tinggal dicocokkan ya dan ini loncat-loncat tidak berurutan dari huwa huma hum ya soal awal adalah huwa yaqra'u. Bagaimana kalau ana? Nah, gitu. Ana akra'u. Bagus. Kalau anta? Anta. Uh -uh. Takra'u. Betul, takra'u. Kalau oh ini antanya dua kali ya. Kalau mungkin anti satunya ya. Coba yang antinya. Ini kalau anta dua kali nggak mungkin. Antinya sekarang. Bukan. Itu kalau anti ya? <laughs> iya anti. Itu antuna bukan anti bukan kayak gini namanya nih. Ah, sedikit lagi, bukan takri tapi takro karena iya. Ain fi'ilnya fathah masalahnya. Jadi takroina. An, iya, anti takroina. Asalnya kan takro'u, ya yakro'u. Jadi ro'nya itu tidak bisa dijadikan jadi kasroh gitu ya. Yang menjadi kasrohnya adalah di alam eh, fi'ilnya ketika domirnya anti. Anti takro'ina. Bagaimana kalau nahnu, ahi? Betul, betul sekali. Kalau hum? Eh, bagus sekali. Kalau hunna? Nah, di sini harus zigzag. Ya, betul sekali. Yaqra'na bagus. Yaqra'na. Kalau antum oh, ini antum sini. Heeh. Takrauna. <laughs> Kalau antunna nah Kalau antuma ah, kalau antuma takroani saja. Iya, kalau antuma takroani saja karena antuma di sini bisa ima yang laki-laki ya muzakkar atau yang muannas sama-sama Hmm, sama-sama takroani. Paling kalau misalkan nanti domirnya itu, kalau fiilnya takroani, nah itu baru tuh bisa kemungkinannya antuma, bisa kemungkinannya antuma lagi, atau bisa kemungkinannya huma yang mu'anas. Huma, antuma, antuma. Tapi ini kalau antuma saja ya takroani, dah cukup ya. Ini ini sebagai contoh. Kemudian yang ketiga, e, e, apa bentuk lain yaitu imla'il faragha bidomirin munasibin. Isilah titik-titik di bawah ini dengan domir yang cocok. Ya di sini fiilnya disebutkan bagaimana domirnya ya. Soalnya soal awal adalah huwa yasalu. Dia satu laki-laki sedang atau akan bertanya. Nah di sini sebutkan fiil-fiilnya maka e, domir apa yang sesuai dengan kata kerja yang sudah tersedia. Kalau misalkan huwa yasalu ya maka bagaimana kalau fiilnya tasalina maka domirnya apa? anti. Iya betul, anti tas alina. Iya. Ini sudah nggak mungkin yang lain lagi kecuali anti saja di sini. Kalau fiilnya tas alina, domirnya pasti anti. Kalau uh, titik-titik asalu, apa berarti domirnya? Ana, Ana asalu pasti. nas Nasalu? Nahnu. tas alu Atau? anta betul sekali ya nah kalau ketika tas alu jangan lupa itu ada dua kemungkinan domirnya imahia atau anta nah, kalau aluna antum ahi. Kalau yang aslu saluna, Hum berarti. Kalau yasalna? Hmm. Hunna. Kalau tasaluna? Antum. Kalau ya salani, ah. Salah. Ini ya yasalani pakai ya. <laughs> Alani iya. Kalau ya salani domirnya apa? Huma. Huma saja, betul. Huma saja. Huma yang mudakar maksudnya. Nah, huma yang mudzakkar itu yasalani. Kalau alani, nah di sini seperti yang barusan tadi Ana sampaikan. Ini ada dua, ketiga kemungkinan. tas alani. apa saja? Uh -uh. Ini soalnya fi'il alani atau tas atau alani atau yang apa saja wazannya, apakah alani atau taf ilani atau taf'ulani itu ada tiga kemungkinan domirnya. Apa saja? Hah? Oh, oh di, di oh di situ ada jawaban. Ya, iya. Ketika bergantung dengan jawaban itu repot ya, karena bukan asli dari sendiri ya. <laughs> iya. Pernah saya anak sampaikan di sini itu e, kalau untuk film mudor itu ya e, ada tiga kata kerja yang domirnya itu e, apa maksudnya ada tiga domir yang kata kerjanya mirip-mirip sama sama semua bahkan ya sama semua kalau cuma kalau di ketika di fi'il madi itu cuman eh, apa namanya? yang yang sama cuman dua ya. Ketika domirnya eh, antuma sama antuma. Zahab tuma, faal tuma sama faal tuma itu kalau di fi'il madi. Kalau di fi'il mudore ini ada yang mirip-mirip banyak. eh, pertama kayak tadi eh, ketika ketika alu itu domirnya bisa hia atau anta. Juga ketika yang ini, yang tas alani ini domirnya ada tiga yang sama. Berarti ada tiga yang fiilnya sama seperti ini. Uh, coba barangkali dibantu sebelahnya. Tas alani. <laughs> Apa ininya domirnya? Tas alani. Ada tiga domir yang fiilnya sama seperti ini. Domirnya beda-beda. Karena kembalinya ada yang muzakar, ada yang mu'anas. Fiilnya bunyinya sama. Nah, berarti... Fi Iya, betul. Nah, kalau sekarang anak pancing nih ya soal huwa yas'alu dari kalau dirunut nih ya huwa yas'alu huma yas'alani hum yas'aluna anta tas'alu antum tas'alani antum tas'aluna anti tas'alina Uh, udah belum ya, ya, Oh, hiyanya kelewat ya, iya. Huwa hiya dulu. Uh, diulang lagi ya. Uh, huwa yas'alu, huma yas'alani, hum yas'aluna, ya. Hiya tas'alu, huma tas'alani, hunna yas'alna. Anta tas'alu, antuma tas'alani, Antum tas'aluna, anti tas'alina, antuma tas'alani, antunna tas'alna. Ana as'alu, nahnu nas'alu. Nah, yang mana? Huma, iya. Huma dua laki-laki, ya huma ah. laki-laki. Nah, salah. Bukan. Uh Ah. ah. Huma dua perempuan. Iya, huma yang mu'anas. Nah, sama. Apalagi? Satu. Kalian, kalian kalian dua laki-laki. Iya, domirnya apa? Antuma. Antuma, iya. <laughs> Antuma yang laki-laki. Satu lagi. Satu lagi ada tiga. Betul itu. Yang pertama huma yang mu'anas. Ya, eh, huma yang mu'anas ghaibah. Kemudian yang antuma muzakar, mukhotob, mukhotob muzakar. Antuma lagi. Antuma lagi dan mu'anas mukhotobah. Nah, jadi ketika ada pertanyaan semacam ini, jawabannya ya huma atau antuma atau antuma tasalani. Nah ini penting di sini. Kecuali kalau domirnya disebutkan kayak tadi antuma. Nah, antuma itu e, maka fiilnya sebutkan saja satu yaitu takroani nah, gitu. Kalau antuma takroani. Kalau do, kalau misalkan e, huma, humanya untuk muannas ya sebutkan lagi ya alani lagi gitu. Baik. Itu sebagai apa namanya? eh mengingatkan kembali. Jadi kita lihat saja seperti di fiil yang di atas itu yang sama itu adalah huma tarjiani antuma tarjiani antuma tarjiani itu ya. Eh, satu lagi ya eh, apa namanya kita akan bahas ya ini tasrif ya ini perubahan al fi'lil mudhari'i al muttasili bidomiri nasbin ya. Ini juga antum jangan apa namanya merasa uh, apa namanya uh, gelisah atau mundur ya ini juga uh, termasuk yang susah ya tetapi jangan khawatir uh, semua kalau dilakukan dengan uh, yakni pelan-pelan dan bersabar akan mudah insya Allah ini pun sebenarnya kasusnya sama dengan uh, yakni ilmunya sama dengan yang sebelumnya yakni ketika tasrif fi'il madi al mutasil bidomir nasbin sama itu sama saja jadi jangan khawatir Walaupun disebutkan itu 196 kata yang berbeda-beda atau menjadi berkembang menjadi 196 karena 14 eh, apa namanya? 14 kata yang ke kiri ya. yakni yang apa namanya? eh yang berbeda-beda yaitu misalkan di sini eh huwa apa yasaluhu gitu ya Yas aluhu kemudian yang yas'aluhuma ya yang kata kerjanya yang bersambung dengan domir yang berbeda-beda dari mulai huwa sampai nahnu kemudian yang ke bawahnya itu adalah yang pelakunya yakni yang fiilnya yang berbeda-beda adapun yang domirnya sama semua sama semua ke bawahnya itu kalau dikali 14 ke sini sama 14 ke bawah itu 196 uh, eh, itu sudah ini apa namanya sama dengan fiil madi Ya, sama dengan fil madi. E, ketika itu fil madi adalah yang dicontohkan di sini adalah ya sa'alahu. Hmm, sa'alahu. Baik, kita akan baca dulu ya. Kita akan baca dulu. Tasriful fi'il mudhari'i al-muttasili bidomiri nasbin ya. Perkataan al-mu'alif perubahan kata kerja yang mudore yang bersambung dengan domir nasab. Kita baca ya. Yas'aluhu yas'aluhuma yas'aluhum. Yas'aluhu Yas'aluha yas'aluhuma yas'aluhunna. Yas'aluha yas'aluhuma yas'aluhunna. Iya. Yas'aluka yas'alukuma yas'alukum. Yas'aluka yas'alukuma yas'alukum. Betul. Yas'aluki yas'alukuma yas'alukunna. Yas'aluki yas'alukuma yas'alukunna. Hmm. Yas'aluni yas'aluna. Ini adalah merupakan contoh dari e, perubahan e, kata kerja yang sekarang dan bersambung dengan domir, ya, dengan domir. Dan kalau domir itu bersambung dengan kata kerja, maka kedudukan domirnya itu sebagai maf'ul bih. Berbeda dengan kata benda. Kalau domir bersambung dengan kata benda maka dia menjadi mudof wa mudofun ilaih. Tetapi kalau pada kata kerja domirnya itu pasti sebagai maf'ul bih sebagai objek gitu ya. Tetapi kalau misalkan domir bersambung dengan huruf, misalnya huruf jar misalnya, maka apa jadinya? Hukumnya jar wa majrur. Jar wa majrur. Gitu. Ya. Kalau misalkan bersambung dengan uh, huruf yang menasobkan, ya maka dia adalah mansub, yakni seperti innahu gitu ya, maka dia menjadi isim inna. Itu nanti ya kalau dikasih tahu nanti jadi bingung gitu ya. Satu-satu aja. Pokoknya kalau domir bersambung dengan kata kerja, apakah kata kerjanya fi'il madi, ataukah fi'il mudore, atau e, fi'il amr, nanti ada fi'il amr gitu, ada juga fi'il nahi gitu ya. Itu maka e, domirnya kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maka sebagai objek maf'ul bih. Kita artikan misalkan di sini yas'aluhu artinya dia satu orang laki-laki ya sedang atau bertanya, sedang atau akan bertanya kepadanya. Nah gitu. Jadi agak sedikit panjang dengan tambahan e, domirnya itu. Tadinya kan ya alu saja. Dia satu laki-laki sedang atau akan bertanya. Ketika ditambahkan domir maka domirnya harus diartikan juga. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepadanya. Kepadanya satu orang laki-laki gitu ya. Jangan salah kepadanya jangan satu orang perempuan nanti nyasar namanya salah alamat. Tetapi satu orang laki-laki. Kemudian, nah kata Yas Aluhu ini itu bisa uh, apa namanya uh, berubah-ubah, berubah-ubah sesuai dengan tasrif yang sebelumnya. Kan kalau Yas yas'alu itu kalau ditasrif ke bah, di bawah kan jadi ini, Alani, Yas Aluna kan gitu ya. Kemudian Tas Tas Alani, Yas yas'alna. Domir nasabnya itu sama Hu semua ke bawah 14. Tetapi fiilnya yang berubah-ubah. Nah, itulah yang dikatakan dengan e, domirnya tetap tetapi fiilnya yang berubah-ubah. Yas'aluhu, yas'alani, yas'alanihi, ya. Yas'aluhu, yas'alanihi, yas'alunahu. Tas'aluhu, tas'alanihi, yas'alnahu. Tas'aluhu, tas'alanihi, tas'alunahu. Tas'alinihi, ya. Tas'alinihi, tas alani, tas alanihi, kemudian tas alnahu, as aluhu, nas aluhu itu eh, apa namanya kalau dirinci sekarang yang yas aluhuma itu artinya dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada mereka berdua laki-laki. Ini juga kalau dirinci ke bawah sama. yas yas aluhuma, alanihima, yas alunahuma. Nah itu. Maksudnya ya, yang menjadi 196 itu dari situ sebenarnya. Jadi fiilnya itu ke bawahnya itu berubah-ubah tetapi domirnya tetap. Domirnya tetap. Domirnya ya dari awal sampai akhir hu semua. Gitu ya. Nah, yang ini di, yang ini bisa berubah-ubah domirnya karena uh, fiil madi fiil mudoranya tetap yas alu semua. Itu yas alu semua. Tetapi domirnya yang rubah-rubah. Sekarang kalau ketika rinci kita membuktikan menjadi 196 kata itu, e, domirnya yang satu baris itu tetap hu semua sampai nahnu, tapi fiilnya yang rubah-rubah. Ketika yas'aluhuma juga sama, yas'aluhuma. Ke bawahnya yas'alanihima, yas'alu nahuma. Kemudian tas'aluhuma, tas'alanihima, tas tas e, yas tas e, tas'alu e, nahuma gitu ya. Nah, seperti itu. E, kemudian kalau yang Aluhum itu artinya dia satu orang laki-laki sedang bertanya sedang atau akan bertanya kepada mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Yas'aluha dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada dia satu orang perempuan. Yas'aluhuma ya, dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada mereka berdua perempuan. Hmm. Berbeda dengan di atas. Kalau yang atasnya itu mutakar yang bawahnya muannas. Yas'alu yas'alu yas'aluhunna dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada mereka tiga orang perempuan atau lebih. Ya. Hmm, apa maf'ul lebihnya atau objeknya itu hunna yakni perempuan. aluka dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kamu satu orang laki-laki. Uh ya. Jadi yang jadi Maf'ul bihnya adalah anta. Engkau. Yas'alukuma dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kalian berdua laki-laki. Yas'alukum dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Nah itu artinya. Ya, insya Allah paham ya. Anu walaupun mungkin agak cepat tapi antum paham lah itu e, kemana-kemananya gitu ya. Karena itu e, supaya ini supaya ngelotoknya dari situ supaya uh, hafalnya di situ. aluki dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada engkau satu orang perempuan. Hmm. alukuma dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kalian berdua perempuan. Ini yang kelompoknya perempuan ini yang mu'anas ini, mukhotobah ya. alukuna dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kalian tiga orang perempuan atau lebih. alukuna. Sedikit terakhir, karena dua lagi. Yas'aluni, <laughs> dia satu orang laki sedang atau bertanya kepada saya. Satu orang laki-laki atau perempuan. Yas'aluni. Yas'aluna, dia satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya kepada kami. Dua orang perempuan atau laki-laki. Nah, nanti kalau ditanya harus bisa seperti itu ya. <laughs> harus lancar maksudnya. Ya. Nah ini fiilnya kalau di, ditulis di di di kertas itu uh, arahnya ke atas, arahnya ke arahnya ke samping, di atas semua. Yas aluhu, yas aluhuma, yas aluhum, yas ha, yas aluhuma, yas aluhuna, yas aluka, yas alukuma, yas alukum. Terus dia jadi 14 tuh. Kemudian yas aluki, yas alukuma, yas alukuna, yas aluni, yas aluna. Kalau mau dirinci ke bawahnya itu yang berubah adalah fiilnya. Seperti tadi, semuanya sama. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna, yas tas'alu, tas'alani, tas alu tas tas alani uh, yas'alna, tas'alu, tas'alani, tas'aluna, tas'ali, tas'alina, tas'alani, tas'alna, as'alu, alu Tinggal domirnya saja yang dirubah. Eh, tinggal domirnya yang tetap. Kalau hu, hu semua. Kalau huma, huma semua. Kalau hum, hum semua. Hum, kalau hum, hum semua. Emang artinya berbeda-beda? Berbeda-beda artinya. Berbeda-beda. Pasti, sok aja uh, dibuktikan. Uh, Bahkan nanti uniknya adalah yang di tengah kalau di itu. Yas aluhu dia bertanya kepada satu orang dia bertanya kepadanya satu orang laki-laki dia bertanya kepada satu orang laki-laki beda ya dia sama dia nanti yang keduanya lagi adalah apa yas alanihima yas alanihima mereka dua orang laki-laki bertanya kepada mereka dua orang laki-laki terus sampai nanti terakhir itu apa e, eh, nas aluna gitu iya Nas'aluna iya, kami bertanya kepada kami <laughs> gitu. Jadi apa senjata makan dua maksudnya. <laughs> Itu itu sama nanti antara fi'il sama domir itu sejenis. Itu nanti ada garis, ada benang merah di situ di tengah. Nah, itu uh, yang sudah pernah nulis pasti akan pengalaman ya gitu ya, akan akan mengetahui. Tapi kalau yang belum mencoba masih belum, masih belum kebayang ya. ya. Itu baru fi'il mudhari. Mm -hmm, ya Film Adi juga sama, waktu itu juga sama. Film Dore juga sama. Habis film Dore insya Allah sudah hilang. Masa krisisnya udah hilang. <laughs> insya Allah yang lainnya lebih ringan. Karena kalau film Amar itu cuma enam, Film Nahi juga enam, Nggak banyak. Hanya cuma film Adi, film Mudore. Kalau fi'il yang majul, baik itu yang Madi sama Mudore, cuma satu. Nggak ada fi'il Madi sama fi'il Mudore. Yang majul itu ada domir yang di yang domir domir nasab itu nggak akan ada dia cuma satu jenis aja itu. Bahkan alhamdulillahnya semua wazan itu cuma satu wazan. Itu berita bagusnya ya, meringankan insyaallah. Uh, sampai di sini dulu insyaallah uh, yang kita bahas supaya nanti pada pertemuan mendatangnya lebih fresh lagi ya. Kalau kita sampaikan semua nanti khawatir balas lupa. <laughs> Tapi kita nanti insya Allah lebih fresh lagi uh, untuk memahami uh, apa latihan-latihan yang akan datang ya. Ketika tamrinnya itu itu sudah mulai e, berubah dari contohnya. Dari contohnya adalah yas'aluhu, tapi coba di sini as'aluki. Dari mana as'aluki? Datangnya tiba-tiba as'aluki. Padahal contohnya nggak ada di situ ya. Nah, itu dari mana? Ketika kita runut. Nah, kita kita runut apa namanya? Dari yas'aluhu itu menjadi kesininya adalah as'aluhu gitu iya yas'aluhu kemudian yas'alani hi Nah, kemudian yas'alunahu nah nanti terakhir di sini ada as'aluhu as'aluhu itu nanti kalau dirinci jadi kembalinya adalah as'aluki nanti akan ketemu di situ as'aluhu as'aluhuma as'aluhum Eh, apa namanya yakni as'aluhu ya uh -uh. bagaimana supaya bisa ketemu dengan as'aluki yakni ketika kita ambil dari uh, eh, yas aluhu kemudian ketemuannya di sini adalah yas aluki uh, eh, yas a yas aluhu ya yas aluhu kemudian nanti ketika yang berdomir dengan As Aluki adalah di mana? Ya? Ana ya. Mm -mm, ana. Mm -mm. <clears throat> Iya. Jadi ketika eh, domirnya itu adalah atau fiilnya adalah ketika diambil dari as'aluhu gitu ya, dari as'aluhu. Itu bisa dirunut di, dari situ. Ya, dari as'aluhu di situ ya. Tapi nanti kita akan uh, pelajari lagi Allah Uh, eh, kenapa bisa rubah-rubah seperti ini ya? Karena domirnya itu adalah eh, yas aluhu, kemudian juga nanti di sini adalah yas aluhuma, kemudian yas aluhum, eh, gitu ya. yas aluhum. Kemudian nanti di sini adalah yas aluha Nanti akan ketemu di situ yas aluki. Nah, dari aluki itu nanti e, ke bawahnya akan ketemu menjadi as Ya. Jadi ada di barisan yang ketika apa namanya e, alunya itu berdemur bertemu dengan domir ki. Kan yas aluhu yas yas aluhuma aluhum yas yas'aluha, terus gitu ya. yas Yas'alu eh, yas aluhuna Kemudian juga yas yas aluka yas'aluka, yas yas'alukum. Nah, baru yas aluki yas aluki itu nanti kalau ke bawah ketemu nanti as aluki gitu. Nanti ketemu. yas aluki yas yas'ala eh, niki, yas yas yas'alu niki. Ya, kemudian juga tas aluki tas tas'ala niki, kemudian yas yas'alnaki. Kemudian tas tas aluki, alaniki, tas alunaki. Terus. Kemudian tas aliniki, kemudian tas tas alaniki, <laughs> alnaki. as aluki. Nah situ ketemu as aluki. Iya. Lalu nas aluki. Ya sudah. Nanti nanti itu nanti pusing ya. <laughs> Baiklah. Uh, kita cukup dulu pertemuan ini sampai di sini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Uh, kita berdoa kepada Allah Taala agar kita bertambah ditambah ilmunya, pengetahuannya uh, dengan ilmu-ilmu yang akan mendukung dari pemahaman kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala.